Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullahu taala. As-sahabah. Sekarang bab sahabat. Qal wa mauqifuna minas sahabah dan sikap kita terhadap sahabat radhiyallahu anhum ajmain huwa mauqifus sahabah ba'dhum min ba'd. <clears throat> Yaitu sikap para sahabat satu sama lain. Wakada mau kifusalafil salafil ummah dan demikian pula sikap pendahulu dari umat ini. Wa khalafiha minas solihin dan generasi yang belakangan dari kalangan orang-orang yang soleh. Khalaf banyak juga yang soleh yang taat kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Wahwa hubbuhum, yaitu kita cinta kepada para sahabat. Wasalamatu alsinatina wa qulubina lahum dan selamatnya lidah-lidah kita dan hati-hati kita untuk mereka. Tidak mencaci mereka, tidak membenci mereka, tidak bahkan sampai tingkat misalkan mengkafirkan mereka atau seperti yang dilakukan oleh Asyairah memperbodoh para sahabat, mengatakan para sahabat tidak tahu hakikat agama ini dan sebagainya. Tidak tahu hakikat dari dari apa itu? Dari asma wa sifat dan sebagainya. Wa ta'zimuhum ta'ziman syar'iyya kita mengagungkan mereka dengan pengagungan yang syar'i, tidak seperti yang dilakukan oleh Rafidhah. La ghulu Rafidhah fi ba'dihim, tidak seperti sikap berlebihan Rafidhah kepada sebagian sahabat sampai menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai sesembahan atau menjadikan Hasan sebagai apa? sebagai sesembahan. E, bukan Hasan yang Husain, Abdul Husain, Abdul Ali, Abdul e, Amatu Fatimah sampai tingkat semacam itu. Ketika mereka sakit tidak sembuh-sembuh yang dipanggil Husain ya Husain Ishfina sebagian dari mereka ketika handphonenya rusak doa kepada Husain ya Husain perbaiki handphoneku terus katanya handphonenya jadi bagus Husain di jannah mana sempat ngurusi handphone kamu ini setan aja yang uh, mungkin bawa dismiss atau apa Nauzubillah. Nah, mereka ngaku seperti itu. Ini Husain yang memperbaiki handphoneku bahkan lebih bagus bahkan handphonenya sampai apa gerak dan bisa bicara katanya ini semua adalah khurafat mereka qal wala jafa ar-rafidah wala jafa ar-rafidah tidak pula sikap uh, eh, apa jafa'u al-khawarij oh, iya. sikap kaku orang khawarij yang mengkafirkan para sahabat wan nawasib dan para pembenci ahlul bait yang mereka mengkafirkan ahlul bait sebagian mengkafirkan sebagian hanya mencaci itu pun sudah dosa besar Nah yang kebanyakannya di Syam waktu itu. Rafidah yang kebanyakannya di Irak pada waktu itu. hubbuhum kulluhum. Kita mencintai mereka semua. Mencintai para sahabat semua. Tidak dikecualikan. Tapi apa? Kullun ala qadri manzilatih. Semuanya sesuai dengan kadar posisinya. Tentunya tidak sama kecintaan kita kepada Abu Bakar dengan apa kecintaan kita kepada uh, Uyainah bin Hizn bin Hisn al Fajari yang dia itu adalah apa? Minal mu'allaf fi qulubuhum yang hatinya sedang dilunakkan. Sampai pada zaman Umar pun hatinya masih apa? Masih masih ya seperti orang Badui. Tapi dia sahabi dan dia juga punya jasa terhadap Islam, membela Islam. Tentunya cinta kita kepada Abu Bakar As-Siddiq lebih besar daripada yang lainnya. Wa ada sabbihim tidak mencaci mereka. Wa tanaqusihim tidak menjelek-jelekan mereka, tanakus menyebutkan kekurangan, au tanakusi ba'dihim atau menyebutkan kekurangan sebagian dari mereka. Enggak hmm. boleh. Qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka berkata, Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan yaitu para sahabat dan orang-orang yang sebelum kita semua wala taj'al fi qulubina ghilla dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami itu ghil kedengkian dan kebencian ghil hakat gabungan dari apa gabungan dari dengki yaitu hasad dan apa dan buruk kebencian lil ladzina amanu kepada orang-orang yang beriman Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau itu Maha penuh belas kasihan lagi Maha penyayang. Ini kewajiban ya, harus ditunaikan <coughs> orang yang datang setelah sahabat mendoakan kebaikan, bukan malah apa? Bukan malah <coughs> mencacinya, menyebutkan kekurangan yang sahabi ini kurangnya ini, kurang ini. Dia sendiri siapa? Ketika Rasulullah SAW sedang disakiti orang kafir, di mana kita? Kita belum lahir, kita belum punya jasa apa-apa. Para sahabat itu yang mengorbankan segalanya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Madarijus Salikin menyebutkan pasal yang bagus di dalam membantah Rafidhah. Bahwasanya para sahabat itu yang mengorbankan jiwa untuk Rasulullah, mengorbankan harta untuk membela Rasulullah dan kehormatannya dan tenaganya dan waktunya untuk apa itu menaklukkan menaklukkan negeri-negeri dan menyebarkan Islam. Sementara Rafidhah apa yang mereka lakukan? Justru mereka yang merusak agama Islam. Justru mereka yang membantu orang-orang Perancis untuk apa? Masuk ke wilayah pesisir-pesisir Mesir dan sebagainya sebagainya itu. Justru mereka itu yang membela orang kafir. Maka apa jasa orang Rafidah? Justru malah mereka justru mencaci maki sahabat yang berjasa luar biasa itu. Dan Hizbiyun banyak yang mereka menempuh jalan Rafidah. Sayyid, wa tarkul khawdi fi ma jara dan kita tidak memperbincangkan fitnah yang terjadi di antara mereka. Karena fitnah ini adalah takdir dari Allah untuk mensucikan para sahabat, menghapus dosa-dosa mereka. Di antaranya dengan adanya ujian itu, ujian yang tidak membuat mereka berdosa. Syekhul Islam mengatakan mereka terbagi menjadi dua. Mujtahid yang musid dapat dua pahala atau mujtahid yang mukti dapat satu dosa. Dan cara yang tertumpah itu adalah apa? Untuk mengampuni dosa-dosa mereka dan kata beliau dan para ulama sepakat bahwasanya jarah yang tertumpah maka dosanya dipikul oleh khawarij karena khawarij itu yang membuat perpecahan pada waktu itu. Khawarij yang menyebabkan terjadinya perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah yang terbunuh puluhan ribu. Bayangkan puluhan ribu. Kalau zaman sekarang puluhan ribu yang terbunuh salafi habis. Zaman dulu puluhan ribu yaitu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Disebabkan oleh oleh apa itu? pembunuhan terhadap Utsman yang dilakukan oleh Khawarij dari dari mana dari Misr. Demikian pula peperangan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, pasukan Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah sepakat untuk apa? Untuk berdamai waktu itu sebelum terjadi peperangan dan mereka sepakat untuk apa? Mencari siapa pembunuh pembunuh Utsman. Tapi orang Khawarij ketakutan, maka malam itu mereka menyusup ke ke barisan kedua barisan saling menembakkan panah sehingga pasukan Ali mengira pasukan Aisyah berkhianat. Pasukan Aisyah mengira pasukan Ali berkhianat. Akhirnya terjadi babu bunuh. Belasan ribu meninggal. Para ulama sepakat yang memikul dosanya adalah Rafid, e, eh, Khawarid semuanya. Para sahabat semuanya dapat satu pahala atau dua pahala sesuai dengan ijtihad mereka. Maka kita dilarang untuk apa? Untuk memperbincangkan tentang kejadian tersebut kecuali dalam rangka membela, bukan dalam rangka menyebutkan kekurangan fulan, kekurangan fulan. Kalau dalam qahtani rahimahullah binuni nuniyatihi sering dipakai kalam Qahtani ini karena memang dia qadim. Kalau tidak salah pada tahun 300 sekian, jadi memang tua sekali. Sebelum ada Imam Ibnul Qayyim dengan nuniyah beliau. Dan memang ini bagus, beliau membantah seluruh firqah dengan kalimat yang kuat. Hanya saja yang tidak disukai oleh sebagian ulama, terkadang apa beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang berlebihan di dalam seakan-akan memuji diri sendiri, aku akan berbuat demikian, aku adalah begini. Itu yang membuat ulama tidak suka. Kalimat sebagian kalimat yang berlebihan. Dan memang kata Syekhuna Yahya habibullah, memang syair itu kadang menimbulkan apa? Menimbulkan perasaan yang tidak terkendali. Wajar namanya penyair. Makanya terkadang penyair sampai mengatakan aku berjalan di bawah bayang-bayang matahari. Mana matahari punya bayang-bayang? Bayang-bayang ya pokok itu yang punya bayang-bayang. <laughs> Matahari mana punya bayang? Manusia yang punya bayang. <laughs> ya itu sikap berlebihan tapi tapi tidak sampai apa dosa ataupun yang sampai tingkat Kohtoni rahimahullah ada kalimat-kalimat yang membanggakan diri ini yang tentunya tidak benar. Qal tidak ma jara baina sahabati fil bisuyufihim yaumal yauma taqal jam'ani dak tinggalkan majara apa yang berlangsung apa yang terjadi baina sahabah di kalangan para sahabat fil wago wago artinya ma'rakah medan <coughs> perang bisuyufihim dengan pedang-pedang mereka yaumal taqal jam'ani pada hari di mana dua pasukan tempur itu sudah berjumpa faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa fil hasri marhumani maka yang terbunuh dari mereka adalah dari kalangan sahabat dan pembunuh mereka adalah dari sahabat juga adalah untuk sahabat juga wa fil hasri marhumani dan kedua kelompok itu baik yang membunuh ataupun yang terbunuh ketika dikumpulkan di hari kiamat sama-sama dirahmati ini para sahabat sudah disiapkan apa itu ampunan dan surga wa kullahu adallahul husna dan mereka semua telah dijanjikan oleh Allah dengan pahala terbaik di dalam Al-Qur'an itu. Wallahu yaumal hasri yang zi'u kullama yahwi suduruhum minal alghani dan Allah pada hari e, pada hari pengumpulan itu yang akan mencabut kullama tahwi ya setiap apa yang dihimpun yang di yang dihimpun diliputi suduruhum oleh hati-hati mereka berupa apa minal abghani yaitu dendam. Allah Ta'ala akan mencabut dendam-dendam di kalangan sahabat. Semua akan bersaudara. Hmm, baik. Apalagi kewajiban kita terkait dengan sahabat. Wafah fahmul kita biwa sunnah mihim, Memahami Alkitab was sunnah itu dengan pemahaman mereka. Li'annahu li'annahu fihim nazalat tashri' Karena di tengah-tengah mereka itu pensyariatan itu turun. Maka mereka yang paling tahu ini ayat ini terkait dengan apa, Rasulullah bicara ini terkait dengan kis apa dan bagaimana pelaksanaannya mereka yang paling tahu. Wahum awwalu man bihi. Dan mereka yang pertama kali diajak bicara dengan syariat. Makanya firman Allah Ta'ala Fa'in amanu lima ma amantum bihi faqad Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, siapa kalian? Sahabat kita belum lahir, bukan iman kita yang dimaksudkan, tapi iman sahabat. Kalau mereka beriman seperti iman kalian wahai sahabat, maka mereka mendapatkan petunjuk. Tidak seperti kesombongan orang-orang asharia Keimanan kami lebih benar daripada keimanan sahabat. Atau tidak seperti kesombongan Abu Hanifah dalam masalah fikih. Hum rijal wa nahnu rijal. Eh, tapi ya bukan Abu Hanifah yang lain. Kalau Abu Hanifah bersombong terhadap terhadap atba'ut tabi'in tapi yang lain yang bersombong kepada sahabat. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Ya. Dari sisi itunya sama, tapi ilmunya jelas lain. Kalian dibimbing oleh siapa? Sahabat dibimbing oleh siapa? Terkadang para sahabat lihat malaikat Jibril datang. Tahu ucapan Jibril dan sebagainya. Mereka lihat itu. Sesuai dengan kehendak Allah. Bukan selalu. Bukan selalu apa? Melihat Jibril. Wa awwalu man fahimah. Dan mereka adalah yang pertama memahaminya. Dengan bimbingan Rasulullah kalau ada kekeliruan langsung apa? Langsung diperbaiki dengan apa? Dengan Al-Qur'an atau dengan hadis qudsi atau melalui sabda Rasulullah SAW yang lain. Wa arafah mereka yang pertama kali mengetahuinya. Wa amila bihi dan yang pertama kali mengamalkannya paling tahu kemana ayat ini diamalkan dan kemana uh, hadis ini diarahkan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga Allah meridhai mereka dan semoga mereka ridho kepada Allah. Tentunya mereka ridho pada Allah, tapi ini nanti di hari kiamat ketika masuk surga jauh lebih besar lagi nanti keridoannya. Wa ahakuhum bil khilafah dan yang paling berhak mendapatkan kekhilafahan adalah asyidqul Akbar, Abu Bakar yang paling besar itu, asyidq yang paling besar. Summa Umarul Faruq, kemudian Umar yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Summa Utsman dunurain, kemudian Utsman yang memiliki dua cahaya. Siapa dua cahaya itu? Iya. Iya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, istri beliau. Summa Aliyu Abu Husain, kemudian Ali Abu Husain, Haidarah eh, harimau harimau apa namanya itu? Harimau hutan. Saking hebatnya. Summa Baqiyatul Asyarah, kemudian 10 sahabat yang tersisa. Siapa itu? Setelah setelah 4 itu berarti 6. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair ibn al-Awwam dan Sa'id ibn Zaid. Eh, satu lagi siapa yang belum? Uh, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Nah. Summal muhajirun, summal ansor. Wa tartibus sahabah ala tabaqatihim wa maratibihim. Urutan para sahabat sesuai dengan derajat mereka dan urutan mereka sendiri. Jelas muhajirun dulu baru ansor seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Juga seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika membagi posisi muhajirin dan ansor. Ansor nanti. Tapi jelas mereka termasuk yang paling utama juga. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk